Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang telah menyebabkan lisan-lisan umat Islam tidak pernah kering bersalat dan berselawat berselawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi keajaiban masyarakat muslimin dan ini adalah salah satu mukjizat dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba yang telah berpulang ke rahmatullah seorang manusia dan utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ratusan tahun meninggal dunia <coughs> jasad beliau terkubur tapi manusia tidak pernah berhenti berselawat dan bersalam kepada beliau Karena cinta kepada Rasulullah inilah ma'asyiral muslimin. Para pejuang-pejuang Islam mengorbankan darah dan jiwa mereka. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah para wanita-wanita salihah melepas kepergian suami dan putra kecintaan mereka. Rela menjalani hidup menjanda menjadi yatim demi orang yang dikasihi mereka pergi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masyarakat muslimin tidak aneh. Tatkala salah seorang salaf rahimahullah Kisah yang luar biasa sekali. Seorang salaf rahimahullah ditanya, "Ya Syekh, wahai guru, ceritakan kepada kami bagaimana indahnya surga." Allah. Ceritakan kepada kami mengenai keindahan surga. <coughs> Pertanyaan mengenai keindahan sorga Tentu yang terbayang di benak kita bagaimana indahnya makanan di surga. Bagaimana cantiknya bidadari-bidadari surga. Bagaimana indahnya itu, nikmatnya ini. Mungkin itu yang segera terbayang. Tapi lain halnya dengan salaf salah seorang ini. Seorang yang hatinya telah penuh dengan kecintaan kepada utusan Allah Subhanahu Wahai guru, ceritakan kepada kami bagaimana indahnya surga. Ceritakan kepada kami keindahan surga. Apa jawaban beliau? Sungguh, di antara keindahan surga, yaitu di dalamnya terdapat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Beliau merasakan surga itu indah dan makin indah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalamnya. Apakah ini pernah kita merasakannya, masyarakat Muslim? Merasakan indahnya ber, berdampingan, bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Salah seorang sahabat Rasul Salawatullahi salamu alaih Selalu berkhidmat kepada Rasul Suatu hari terkena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hendak berwudu Tiba-tiba sudah tersedia air wudu Mengambil air Di negeri padang pasir pada zaman dahulu Bukanlah satu hal yang gampang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat air telah tersedia Beliau memuji Allah dan berterima kasih. Selaya beliau bertanya siapa yang telah menyediakan air ini. Dijawab si Fulan, Ibn Fulan, salah seorang sahabat beliau. Dan merupakan ajaran Rasul dan kebiasaan Rasul Nabi yang mulia salawatullah wassalamu alaih. Tidak pernah ada kebaikan yang diberikan kepada beliau kecuali beliau akan membalasnya. Ini adab Rasulullah SAW. Akhlak beliau. Tidak ada orang berbuat baik kepada beliau kecuali beliau balas. Tidak ada seseorang memberikan hadiah kecuali beliau balas dengan hadiah. Jika seandainya beliau tidak memiliki apapun, maka beliau mengucapkan jazakallah. <coughs> beliau balas dengan doa. <coughs> terkala beliau dikhabari ya, yang telah menyediakan air tersebut fulan bin fulan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Wahai fulan bin fulan, apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Rasulullah ingin balas. Apa yang ingin kau minta? Apa yang diminta oleh sahabat ini? Apa kata beliau? As'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Perkataan ringkas menunjukkan panjangnya kecintaan, dalamnya kecintaan. Ya Rasul, yang ingin, yang aku inginkan adalah menjadi temanmu, pendampingmu di dalam sorga. Allah. Bagaimana aku telah berkhidmat kepadamu di dunia, aku ingin berkhidmat kepadamu di akhirat. Sebagaimana aku telah menemani dari dunia, aku ingin berteman dengan engkau di akhirat. Allah. <coughs> As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Lihat masyarakat muslim, kecintaan. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas sekalian, azakumullah. Jangan ada nama Rasulullah SAW kita dengar atau kita mengucapkannya kecuali kita akan mengucapkan selawat dan salam setelahnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dengan berselawatnya seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka selawat tersebut menjadi sebab Allah mengeluarkan hamba tersebut dari kegelapan menuju cahaya. Huwallazi yusalli 'alaikum wa liyukhrijakum min adh ila Ini firman Allah. Dia yaitu Allah yang telah berselawat kepadamu dan juga para malaikatnya Allah berselawat kepada manusia, para malaikat berselawat kepada manusia. Apa hikmahnya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Nah, apabila Allah telah berselawat kepada kita, maka Allah akan membawa kita kepada cahaya. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya kehidupan. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan selawat Allah? Bagaimana cara kita mendapatkan selawat para malaikat? Yaitu dengan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kecil, ringan, gampang. Kita berselawat kepada Rasulullah Sallam ternyata pahalanya besar. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar menemui para sahabat beliau dengan wajah yang berseri-seri dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang gampang kelihatan marah dan gampang kelihatan bahagia di wajah beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berbahagia maka seolah-olah wajah beliau adalah qit'atu qamar. Seolah-olah wajah beliau adalah kepingan bulan purnama. Allah. Sahabat segera menangkap, wah, ada berita gembira Rasulullah datang dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di hadapan para sahabatnya dan benar beliau berkata, Innahu atani malak. Faqala ya Muhammad, Inna rabbak, inna rabbak yukhri'uka salam. Amma yurdik, أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya malaikat datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, sungguhnya Rabbmu mengucapkan salam kepadamu." Dan Allah berkata, Apakah engkau ridha bahwasanya tidak ada seorang pun yang berselawat kepadamu kecuali aku yaitu Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada engkau kecuali aku yaitu Allah akan mengucapkan salam kepadanya dengan 10 kali salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Maka ikhwas kain azakumullah satu selawat yang kita ucapkan kita mendapatkan apa? 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali selawat dari Allah penyebab seorang hamba dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Berarti satu selawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kita 10 kali dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Allah Akbar. Dan ini adalah fadilah yang besar yang Allah karuniakan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ikhwati fillah azakumullah. Baiklah, pada pertemuan pertama kita setelah libur panjang, kita tidak melanjutkan kajian tafsir kita dari surat sampai surat apa yang terakhir, Bapak-bapak?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 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah." Dan dirikanlah salat. Tarafain nahar pada dua ujung siang dua sisi siang, dua ujungnya. Wa min al lail dan awal <clears throat> permulaan daripada malam. Innal hasanati as sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan kejelekan-kejelekan menghapus kejelekan-kejelekannya. Dzalika dzikra Yang demikian itu adalah dzikra peringatan lidzakirin bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Bagi orang-orang yang selalu ingat. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajwal muhsinin. Dan sabarlah Sungguhnya Allah, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini arti ayat tersebut kurang lebih ma'asyirul muslimin. Dan ayat ini jelas pada maknanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimis shalah dan dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan dan sholatlah, tapi dirikanlah sholat. Maka ma'asyurul muslimin, makna mendirikan sholat yaitu melakukan sholat dengan kehusukannya, dengan tata caranya, dengan ketentuannya, dengan tumak ninahnya, di awal waktunya, itu maknanya mendirikan sholat. Dan dirikanlah sholat Torafain nahar pada dua ujung siang. Di sini para mufassirin, para ahli tafsir memiliki beberapa pendapat salat apakah yang dimaksud pada penghujung siang tersebut. Sebagian daripada ahli tafsir dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang selain mereka mengatakan dua penghujung siang yang dimaksud yaitu salat subuh dan salat maghrib. Siang, siang ada ujungnya, ada awal, ada akhir. Nah, sebagian mengatakan awalnya yaitu salat subuh, ujungnya yaitu salat maghrib. Ini sebagian pendapat. Dan ada sebagian pendapat yang lain juga dan di antara mereka juga terdapat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka mengatakan bahwasanya Sholat yang dimaksud pada dua penghujung siang tersebut yaitu subuh dan asar. Subuh dan asar. Ada dua pendapat. Atau mungkin lebih. Tapi semua pendapat tersebut bermufakat bertemu pada satu salat yaitu salat subuh. Tidak ada perbedaan di sana. Salat yang diperintahkan kita untuk mendirikannya adalah salat subuh. Ditekankan dibandingkan salat-salat yang lainnya. Wazulafan minal lail dan awal daripada malam di sini para mufassiri mengatakan bahwasanya awal daripada malam tersebut yaitu salat Aisyah Awal daripada malam itu salat Isya. Da <coughs> Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan menghapuskan kejelekan dan yang demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang mengamalkan. Wasbir dan sabarlah. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup dua ayat ini dengan kata-kata sabar. Tatkala Allah memerintahkan dirikan salat salat subuh atau salat asar atau maghrib atau isya, kemudian kata Allah sabarlah. Menunjukkan kunci dari mendirikan salat itu apa? Sabar. <clears throat> Itu kuncinya. Kunci mendirikan sholat sabar. Kunci bisa khusyuk di dalam sholat sabar. Orang kalau nggak sabar dalam sholat, lihatlah sholatnya begitu cepatnya. Iya apa tidak? Iya. Orang yang sholat seperti kilat, menyambar. Atau dalam bahasa syariat seperti patukan burung gagak. Itu penyebabnya satu, nggak sabar. Nggak sabar. Orang yang bisa sholat khusyuk Sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, apabila beliau sujud, maka manusia akan menduga itu hanyalah tumpukan kain, bukan manusia. Saking lamanya sujud beliau Ibn Mas'ud, sosok beliau radhiyallahu taala kecil. Sahabat yang mulia ini kecil. Orangnya kecil, nggak tinggi, nggak besar. Apabila beliau sujud, saking lamanya, saking khusyuknya, maka manusia menduga itu hanyalah tumpukan kain, bukan orang saking tenangnya masyarakat muslimin. Apa kunci kesabaran? Ya, apa kunci kehusukan di dalam salat? Jawabnya sabar. Makanya kata Allah di akhir ayat, "Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muslimin." Sabarlah, sungguhnya Allah tidak akan menyia pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini, masyarakat muslimin kita mengambil beberapa faedah. Faedah pelajaran Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil ikhwati fillah azakumullah yaitu ayat ini menerangkan kemuliaan keagungan dari salat subuh secara khusus. Kemuliaan salat subuh secara khusus dan benar masyarakat muslimin makin besar, makin sulit suatu amalan, makin besar pahalanya. Iya apa bukan? Iya. Makanya sholat subuh ini paling berat rasanya. Subuh yang saya maksud subuh berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Bukan subuh setengah tujuh dijamak dengan sholat doa, bukan. Ada sebagian orang sholat subuhnya dijamak dengan sholat. Maksudnya apa? Sholat subuhnya di waktu duha. Bukan itu yang saya maksud. Itu ringan tuh sholat subuh yang seperti itu ringan. Salat subuh yang saya maksud di sini yaitu salat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, salat subuh di awal waktunya bagi wanita di rumahnya. Ini yang berat. Laki-laki berat keluar rumahnya menuju ke masjid, wanita kadang juga berat. Punya anak kecil, punya punya bayi, kadang malam harus bangun berkali-kali salat subuh di awal waktu berat bagi wanita, masya Ibu-ibu yang punya anak kecil paham Di saat bangun dia harus ganti pakaian. Karena pakaiannya terkena tipisnya anak bayi. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan besarnya ganjaran pada besarnya rintangan. Salat subuh memiliki keutamaan. Apa keutamaan salat subuh? Di antaranya yang pertama, ma'asyur muslimin, Orang yang melaksanakan salat subuh mendirikan, maaf, lebih tepatnya dari kata-kata mendirikan. Orang yang mendirikan salat subuh maka dia akan mendapatkan keselamatan dari gangguan syaitan. Keselamatan dari gangguan syaitan. Apa kata baginda Nabi kita Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an yaqilu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza idza huwa nam thalath 'uqad syaitan mengikat di tengkuk kepala salah seorang di antara kamu apabila dia tidur dengan tiga ikatan tengkuk Masya Allah kuncinya ikatan syaitan tengkuk sini tapi kalau orang tidur ikat Kemudian syaitan tersebut pada setiap kali ikatan dia mengatakan alaika lailun tawil farqut. Malammu masih panjang maka tidurlah. Lihat ikhwah, bapak-bapak sekalian, coba di saat bangun sholat subuh itu lihat jam, wah masih lama ini. Berapa? 10 menit lagi. Iya atau tidak? 10 menit itu yang kebayang oleh kita apa? Masih masih lama padahal 10 menit lagi kalau mau ke kantor. Tinggal 10 menit lagi. Rasanya apa? Wah, udah mepet ini waktunya. Benar atau tidak? Syaitan. La'natullah alaih. Lihat, benar apa yang dikatakan Nabi kita. Gak mungkin Nabi kita berdusta. Alaika laylun tawil farqud. Malammu masih panjang, tidurlah. Betul, kadang 5 menit aja terasa oh, masih lama kok. 5 <laughs> menit lagi apalagi santri maaf lima menit itu masya Allah cepat santri itu baku terus selesai semuanya makanya lima menit ah, masih lama ya. karena santri terbiasa bangun tidur bangun tidur itu biasa bagi santri alhamdulillah ini santri masya Allah saya kabarkan memang menderita di saat masih nyantri tapi udah besar nantinya menjadi istimewaan tersendiri kebiasaan yang nggak didapatkan oleh orang yang nggak pernah nyantri kalau santri, bapak bapak bangun tidur, bangun tidur nggak pusing mereka insya Allah. Kalau bapak-bapak, coba tanya aja sendiri. Ini pahitnya menuntut ilmu manis bakanan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istayqad fa Allah in halal 'uqdah." Apabila seseorang tersebut bangun dan dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lepas satu ikatan. Apabila dia berwudu, fa in tawadda inhalat uqdah. Apabila dia berwudu lepas yang kedua. Fa in shalla inhalat uqdah. Apabila dia salat maka lepas yang ketiga. Bangun mengingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atau apabila dia bangun di tengah malam, dia mengucapkan firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, atau mengucapkan zikir-zikir lainnya Kemudian dia berwudu dan dia sholat lepas ketiga ikatan. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faasbah nashitan tayyiban nafs. Maka dia memasuki waktu paginya dalam keadaan bersemangat. Tayyiban nafs. Bersih jiwanya. Baik jiwanya. Lihat. Makanya orang kalau tidak mengajarkan ajaran Rasulullah bangun langsung mandi langsung ke kantor Sampai di kantor keruh itu hatinya. Melihatnya aja kita nggak enak. Walaupun dia sudah pakai pakai make up apa make up pakai tepung atau apa sejenisnya pakai minyak subhanallah ikhwah nggak ada salah ajaran Rasulullah salah, tapi di saat seseorang tersebut bangun maka di saat pagi tersebut akan bercahaya wajahnya apalagi apalagi kalau seandainya dia bangun pada malam hari Allah Orang yang melaksanakan sholat malam Tidaklah ada seorang hamba melaksanakan sholat pada malam hari Kecuali bercahaya wajahnya di pagi hari Dan hal tersebut terbukti Diketahui pada zaman dahulu Bahkan oleh para hamba sahaya, para budak Pada zaman dahulu ikhwas sekalian azakumullah Bukan pada zaman sekarang, pada zaman dahulu Para budak-budak wanita, hamba sahaya wanita Yang ingin dijual dan dia ingin mendapatkan majikan yang kaya raya, maka mereka melakukan sholat malam agar pagi hari wajah mereka bercahaya, berharap dibeli oleh orang yang kaya. Tahu itu hamba saya pada zaman dahulu. Masya Allah. Wa illa dan jika seandainya dia tidak melakukan hal tersebut, tidak bangun, tidak berpikir, tidak berwudhu, tidak sholat. Atau mungkin dia sholat subuh tapi tidak pada waktunya. Dia melaksanakan sholat subuh tapi tidak mendirikan sholat subuh. Bisa termasuk dalam ancaman berikut ini. Apa kata Rasulullah? Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau seandainya tidak, maka pagi harinya dia dalam keadaan kotor jiwanya dan pemalas dan malas. Makanya ikhwas sekalian azakumullah jarang Orang yang rajin mendirikan sholat subuh memiliki jiwa yang kotor. Dan kebanyakan orang-orang yang keruh dan kotor jiwanya, perhatikan sholat subuh bisa dibaca. <clears throat> Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata salah. Yang kedua, di antara fadilah salat subuh yang kedua yaitu dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha dalam riwayat fi jama'ah, fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka dia berada di dalam perlindungan Allah. Maka ikhwan sekalian azakumullah apabila subuh kita bocor, paham makna bocor saya? Apabila salat subuh kita bocor, kadang ketiduran, ketiduran, ketiduran. Kalau ketiduran sekali ya ketiduran namanya. Tapi kalau ketiduran tiap hari itu namanya apa bapak-bapak? Bangun-bangun dan tidak berjamaah, masya Allah. Apabila seorang tersebut telah melaksanakan salat subuh berjamaah maka dia berada dalam perlindungan Allah. Maka apabila kita melihat kita sudah terhalangi melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai berkali-kali, maka hati-hati. Itu pertanda syaitan mulai menguasai tubuh kita. Mulai menguasai jiwa kita. Mulai menguasai hati kita. Maka hati-hati ikhwas kelihatan Ya, ini adalah suatu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fadilah salat subuh juga yaitu keselamatan. Masya Allah ini puncak. Keselamatan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lay yalij an-nar rajul qabla tulu' ash-shams wa qabla ghurubiha ya'ni al-fajr wal-'asr tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya salat sebelum terbit matahari apa subuh. Sebelum terbenamnya sholat asar. Masya Allah. Selamat dari neraka. Masuk ke dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang melaksanakan sholat yang dingin, sholat yang dingin, sholat pada waktu yang dingin, di antaranya apa? Subuh, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wah sekali azakumullah fadilah besar, fadilah besar. Utamanya sangat besar sekali. Bahkan sebagian daripada para ulama rahimahumullah. Ini di antara fadilah berikutnya. Mengatakan di antara fadilah salat sebelum salat subuh. Salat apa? Salat sunat Fajar Rasul sebelum salat subuh. Apa kata Rasulullah? Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa fiha. Dua rakaat. Salat fajar, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa kata para ulama rahimahumullah? Kalau seandainya salat sunat subuh saja seperti itu pahalanya apalagi salat apalagi salat subuhnya. Masya Allah, kias yang masuk akal. Kalau sholat sunat sebelum sholat subuh saja itu sholat sunat. Tidak mungkin sholat sunat lebih afdal daripada sholat wajib. Tidak mungkin. Kalau seandainya sholat sunat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan isinya, maka apalagi sholat? Maka apalagi sholat subuhnya? Maka ikhwas kalian azakumullah, kau muslimin. Berusaha mereka datang ke masjid. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tatkala sakit tidak mampu berjalan dan beliau tetap datang ke masjid walaupun harus dibopong oleh dua orang. Yuhada baina rajulain. Dibopong oleh dua orang baginda Rasulullah SAW tetap datang ke masjid. Menunjukkan bahwasanya di belakang itu semua ada fadilah-fadilah yang besar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Di antara fadilah salat subuh juga ma'asyiral muslimin. Orang yang melaksanakan salat subuh tersebut mendapatkan pahala seperti telah melaksanakan salat malam semalaman suntuk. Allah Sadarkah kita salat subuh begitu besar pahalanya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل Barang siapa yang salat Isya berjamaah maka laksana dia telah melaksanakan salat setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi jamaah faka'annama qama al-laila kullahu. Rawahu Muslim. Dan barang siapa yang melaksanakan salat fajar secara berjamaah maka seperti dia telah melaksanakan salat semalaman penuh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka masyarakat muslim perhatikan. Salat-salat yang besar pahalanya ini mestinya biasanya jarang orang yang melakukannya. Jarang orang berat masyarakat muslim. Kemudian di antara fadilah salat subuh dan ini fadilah yang sangat besar sekali. Lebih besar daripada sebelumnya. Lebih besar daripada masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ada pahala ganjaran yang lebih besar daripada masuk ke dalam surga? Ada. Jawabnya ada. Yaitu orang yang melaksanakan mendirikan salat subuh berjamaah mendapatkan fadilah karunia diberikan kenikmatan menatap ke wajah Allah Ar-Rahman. Para ulama rahimahumullah mengatakan menatap ke wajah Allah adalah suatu kenikmatan yang mengalahi kenikmatan surga seluruhnya. Mengalahkan seluruh kenikmatan surga mengalahkan kenikmatan bidadari, mengalahkan kenikmatan hidup dan lain-lain sebagainya. Dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah beliau berkata tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap kepada bulan purnama Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menatap ke bulan Milas. Allah Akbar. Bayangkan Rasulullah duduk bukan di bawah atap, menatap ke bulan Pada saat tersebut Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, pada sahabat-sahabat beliau, Innakum سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته Sungguhnya kalian wahai sahabatku akan menatap kepada Rabb kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama ini dan kalian tidak terhalangi sedikit pun juga. Ini adalah fadilah keutamaan di antara keutamaan para sahabat Nabi Dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya para sahabat akan masuk ke dalam surga dan akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat beliau dan wasiat beliau adalah wasiat bagi umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Jikalau seandainya kalian mampu tidak terhalangi, tidak dikalahkan untuk bisa melaksanakan sholat sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Lakukan sholat sebelum matahari terbit, itu sholat apa? Subuh dan sebelum terbenam, itu sholat sholat asar. Masyaallah muslimin. Kalau seandainya kalian sanggup tidak dikalahkan menunjukkan apa? Kata-kata tidak dikalahkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan dua solat ini sangat banyak rintangan yang siap mengalahkan manusia. Jangan mau kalah, kalahkan rintangan, datang ke masjid. Dirikan sholat berjamaah, maka saksikan masyarakat muslimin. Begitu banyak manusia dikalahkan dari solat ini pada pada zaman sekarang. Saksikan masjid pada solat asar. Bagaimana masjid pada solat asar? Saksikan masjid pada solat subuh, masya Allah. Padahal fadilah yang sangat besar sekali Puncak daripada kenikmatan surga Iaitu menatap kepada wajah Allah Ar-Rahman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengkurniakan kenikmatan tersebut buat kita semua Fadilah yang kedua Faidah yang kedua Dari dua ayat ini Setelah faidah menerangkan keutamaan salat subuh yaitu kebaikan menghapuskan kejelekan. Kebaikan menghapuskan kejelekan. Dan ikhwah sekalian azakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita mendengarkannya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Maka insya Allah dosa tersebut akan dihapuskan. Yang namanya manusia nggak mungkin nggak berbuat dosa. Kita semua selalu berbuat dosa. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iringi perbuatan dosa. Apabila kita berbuat dosa, segera lakukan perbuatan kebaikan. Segera lakukan perbuatan kebaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya insyaallah perbuatan dosa tersebut akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah mengatakan apa sih kebaikan yang dilakukan setelah berbuat dosa. Para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, kebaikan yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan dalam hadis tersebut yaitu taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbuat dosa, iringi dengan kebaikan. Dan kebaikan apa yang paling cocok, yang paling pas, yang paling tepat? Yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Segera bertobat kepada Allah dan dia adalah sebaik-baiknya kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Taha ayat 82. Apa kata Allah? Wa inni laghfar. Liman taba wa amana wa amila salihan sul mahtadah. Apa kata Allah? Wa inni laghaffar. Kata-kata ghaffar artinya sangat banyak mengampuni. Dan saya kata Allah adalah Rabb yang sangat luas ampunannya. Ghaffar. Bagi siapa? Liman tab. Bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas kalian azakumullah. Apabila kita berbuat dosa, Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Segera bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sebaik-baiknya kebaikan yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa dan kemaksiatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis kursi, hadis masyhur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bercerita mengenai perkataan Allah. Apa kata Allah? Aznab 'abdun dzamban فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي Seorang hamba berbuat dosa. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah." Maka ampunilah. Pada saat tersebut apa kata Allah? Apa kata Allah? "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidzam qad ghafaratu li 'abdi. Hambaku yang telah berbuat dosa tersebut dia tahu. Dia sadar bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampunkan dosa. Memaafkan kesalahan dan sungguh aku telah ampunkan hambaku tersebut. Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat seorang hamba datang mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jatuh berbuat dosa lagi. Kemudian datang meminta ampun lagi kepada Allah, Allah ampunkan lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mengampunkan dosa seorang hamba yang benar-benar bertobat kepadanya sampai hamba tersebut yang bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah datang salah seorang kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat rasul bertanya ya sahabat Rasul jikalau seandainya seorang hamba berbuat dosa apa yang harus dia lakukan Pas sahabat tersebut menjawab itu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertobat memohon ampun dan bertobat kepada Allah Kemudian ditanya lagi, kalau seandainya seseorang tersebut lagi berbuat dosa lagi, dijawab dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa lagi, minta ampun kepada Allah dan bertobat. Diulangi terus, diulangi terus. <coughs> Sampai penanya tersebut berkata, ada, mata. ada, mata. Sampai kapan seperti ini terus?" Berbuat dosa, minta ampun. Berbuat dosa, minta ampun. Sampai kapan? Dijawab oleh sahabat tersebut. Hatta yakuna syaitan huwa mahsur. Dia lakukan hal tersebut terus. Sampai syaitan tersebut yang bosan dan dia kalah dan dia yang celaka. Allah Akbar. Dalam hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Aku akan senantiasa mengampunkan mereka, senantiasa selama-lamanya aku akan ampuni mereka. Mastaghfaruni selama mereka memohon ampun kepada aku. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kebaikan yang dilakukan setelah berbuat dosa itu umum Kebaikan apa saja. Berbakti kepada kedua orang tua. Selesai berbuat dosa, berbakti kepada kedua orang tua. Bersodakoh. Berjihad di jalan Allah untuk menutupi dosa-dosanya. Melakukan sholat. Berjamaah. Melakukan haji dan umrah. Dan di antara sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Sahihah di antara sebaik-baiknya kebaikan yaitu mengucapkan La ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Allah Ta'ala Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga Sebelum kita berlanjut kepada faedah yang ketiga Yaitu Kembali kepada permasalahan luasnya ampunan Allah tadi Ikhwas sekalian Allah, perhatikan di antara bentuk luasnya ampunan Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan melupakan dosa-dosa kita yang begitu lama kita melakukannya Allah ampunkan dengan tobat yang terakhir kita melakukan berbeda dengan manusia Manusia bagaimana sifat mereka? Manusia bagaimana kecondongan mereka? Manusia melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena satu kesalahan yang dia lakukan di ujung perjalanannya. Itu kan sifat manusia seperti itu. Selama ini berbuat baik bertahun-tahun lamanya. Kemudian suatu saat dia berbuat salah. Kebaikan yang bertahun-tahun ini langsung dihilangkan. Yang terpampang di wajah orang lain adalah kesalahan terakhir yang dia lakukan. Ini nggak adil. Nggak adil. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan panjang kita, dosa panjang kita, kelalaian panjang kita diampunkan oleh Allah. Cuma dengan satu tobat yang kita lakukan di akhir hayat kita. Begitu pemurahnya Allah dan begitu pelitnya manusia. Maka Ridho siapakah yang harus kita cari? Ridho manusia atau ridho Allah? Subhanallah. Sepanjang hayat, si fulan berusaha mencari ridho masyarakat. Segala bentuk kegiatan masyarakat diikuti, segala bentuk dosa masyarakat diikuti, segala bentuk bid'ah masyarakat diikuti. Satu saat dia jatuh dalam kesalahan, masyarakat segera membuangnya. Berbeda dengan Allah. Allah tidak. Dari kecil selalu lupa kepada Allah. Di akhir hayat dia ingat kepada Allah. Yang ingat terakhir itulah yang menjadikan patokan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amal bil Amalan tersebut dilihat dari khatimahnya. Allah. Faedah yang terakhir bahwasanya ketaatan tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sabarlah kata Allah, sungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita akan sabar. Pada ayat ini Allah mengingatkan dua hal. Yang pertama mengingatkan untuk sabar karena tidak akan mungkin suatu ketaatan apapun kecuali dengan sabar. Mulianya mereka para salafus saleh mulianya para pejuang-pejuang Islam, mulianya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulianya para ahli ibadah karena kesabaran mereka yang berlebih dibandingkan kita. Sabar, kuncinya kesabaran. Makanya salah seorang sahabat mengatakan kedudukan sabar bagi iman seorang hamba seperti kedudukan kepala bagi jasad seorang manusia. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar Sebagaimana tidak ada nyawa, tidak ada jasad bagi orang yang tidak memiliki kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna Allah la yudhi'u al muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan. Ini keyakinan harus kita tanamkan. Di saat kita mengalami pahitnya beribadah, pahitnya berdakwah, yakin kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pahitnya melangkahkan kaki ke masjid yakin satu langkah, jangankan satu langkah, setengah langkah saja tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Saat kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, satu duri menginjak kita, subhanallah, satu duri kita injak. Kita rasakan sakitnya, kesandung kita kita saja, tidak akan disia-siakan oleh Allah, kita akan melihat ganjaran tersebut pada hari akhirat nantinya. Maka butuh kepada kesabaran masyarakat muslim, butuh kepada kesabaran. Salah seorang salaf berkata mengenai perjuangan beliau untuk bisa melaksanakan sholat malam. Apa kata beliau? Kabatu nafsi 20 ama fatalazzabtu biha 40 ama. Saya berjuang menahan sakit, melawan jiwa saya sendiri, melawan diri saya sendiri untuk bisa sholat malam. Kabatu nafsi ala qiyamil lail untuk bisa sholat malam selama 20 tahun namanya. Jadi selama 20 tahun ini membiasakan dirinya tuh sholat malam. Masih juga kadang jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Berapa lamanya? 20 tahun. Nah, 20 tahun namanya. Kemudian apa kata beliau? Setelahnya saya merasakan kenikmatan sholat malam selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Berarti usia beliau lebih dari 60 tahun ya. Masya Allah. Maka ikhlas sekalian azakumullah. Inilah bentuk perjalanan hidup manusia. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Untuk dia tahu bahwasanya akhir dari semua perjalanan adalah bertemu dengan Allah. Kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lewati di atas permukaan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah. Sebelum saya tutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan suatu faidah yang saya temukan suatu faedah ilmiah yaitu perbedaan antara orang yang saleh dengan orang yang musleh yang dengannya kita tutup kajian kita insya Allah. Apa perbedaan antara orang yang saleh, yang baik dengan orang yang muslih, pengajak kebaikan. Pengajak kepada kebaikan. Apa bedanya? Orang yang saleh, orang yang baik, itu kebaikannya hanya buat dirinya sendiri. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat, menahan dirinya, gak menghibah orang, gak menggunjing orang, tidak hasad kepada orang. Ini kebaikan cuma buat diri sendiri. Orang yang muslih mengajak kepada kebaikan, berdakwah, maka kebaikannya buat dirinya dan buat orang orang lain. Orang lain. Ini keutamaan berdakwah, ini keutamaan berdakwah. Orang yang mengajak orang yang baik maka kebaikannya putus di saat dia meninggal dunia. Benar atau tidak? Ya, tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kebaikan pahalanya dia tidak akan putus walaupun dia telah meninggal dunia. Kemudian di antara perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Di antara perbedaan yang mendasar yaitu orang yang baik dicintai oleh manusia. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan, maka akan banyak manusia yang memusuhinya. Masya Allah. Itu konsekuensinya. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bil sabar. Dan karena seseorang bertawasaw bil haqq, berwasiat kepada kebenaran, berdakwah, maka dia harus berwasiat kepada kesabaran yang berpegang kepada kesabaran karena banyak manusia yang akan merintangi dan memusuhinya maka orang yang saleh dicintai oleh manusia tapi orang yang muslih akan banyak manusia yang memusuhinya makanya nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul beliau adalah orang yang saleh dan banyak dicintai oleh manusia. Orang kafir Quraisy senang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, dicintai. Di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah cinta kepada Nabi kita karena beliau jujur, beliau baik, beliau saleh. Tapi tak kala beliau telah menjadi rasul, beliau mulai menjadi Muslim, pengajak kepada kebaikan. Beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran. Apa yang terjadi? manusia tetap kita atau banyak manusia yang musuh beliau? Banyak yang memusuhi beliau. Banyak yang memusuhi beliau. Rasul. Rasul saja pengajak kepada kebaikan, pengajak kepada surga. Banyak yang memusuhinya apalagi selain beliau. Daripada umat yang mengajak kepada kebaikan. Kepada jejak Rasulullah SAW. Maka dimusuhi Rasulullah adalah fitrah. Fitrah bagi dunia ini. Makanya Luqman berwasiat kepada putra beliau dalam wasiat yang jelas dalam surah Luqman. Apa kata beliau kepada putranya? Ya bunai, aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kemudian apa lanjutannya? Wasbir 'ala ma asaba Wahai putraku, wahai anakku, dirikan salat. Ajak baik kepada kebaikan. Larang daripada kemungkaran, ya. Muslim mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kemudian apa wasiat beliau? Wasbir ala ma Sabarlah engkau atas apa yang menimpa, Mesti yang sabar, Mesti yang sabar. Maka orang yang baik dicintai. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan banyak yang mengusuhinya. Maka dia harus bersabar. Maka dia harus bersabar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Perhatikan apa firman Allah. Bahwasanya Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri jikalau seandainya pada negeri tersebut terdapat orang-orang yang muslihun. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Rabb kamu akan membinasakan suatu negeri disebabkan karena kezaliman sementara penduduknya masih terdapat orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun, tidak, tapi Allah mengatakan wa ahluha muslihun. Selama pada negeri tersebut masih ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, penuh banyak jumlah mereka, maka Allah tidak akan membinasakan negeri tersebut. Tapi kalau seandainya pada negeri tersebut masih banyak orang-orang yang saleh, rajin sholat tapi buat dirinya saja, rajin puasa buat dirinya saja dan tidak berdakwah, maka Allah akan binasakan kaum tersebut bersama orang-orang yang berbuat kerusakan. Bersama orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat begitu tajamnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidaklah terdapat suatu kata dalam Al-Qur'an kecuali di belakangnya terdapat ratusan hikmah, bahkan ribuan hikmah yang dipelajari oleh orang-orang yang mempelajari. Ikhwatillah, azakumullah. Semoga apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Mohon maaf atas segala kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.